Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini insyaallah kita akan meneruskan kajian atau pembahasan kita <clears throat> pada pagi ini kita akan membicarakan Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wal-Ishrun dosa besar yang ke-25 yaitu al-yaminul ghamus sumpah palsu yaitu memberikan sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain atau untuk mencelakakan seorang muslim atau untuk melariskan barang dagangan ini termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yaitu surat Ali Imran ayat 77. Allah berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila." ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah <clears throat> wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim <clears throat> wa lahum adzabun alim Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan menyucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman fajtani burrijsa minal authan wajtanibu ibu kaulazur Surat Al-Hajj ayat 30 Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Surat Al-Hajj ayat 30. Di dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi kaulazur. Kaulazur yang dimaksud adalah sumpah palsu. Memberikan persaksian ataupun sumpah palsu. Demikian pula pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menjual sumpah mereka dengan harga yang murah dengan ancaman yang besar di dunia dan di akhirat di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bagian bagi mereka sedikit pun tidak akan berbicara dengan mereka tidak akan melihat kepada mereka tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih berkaitan dengan ayat ini terjadi satu peristiwa yang merupakan sebab turunnya ayat tersebut yaitu nazalat fi rajulain ikhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhai'ah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua orang laki-laki yang bertengkar dan mengajukan pertengkaran mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah harta. al mudda'i alaihi ayyahlif. Lalu yang menuntut berkeinginan untuk memberikan sumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai peringatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa ala yamin wa huwa fiha fajir biha ma'alam ri'in muslimin laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban man halafa ala yamin liyaqtati abiha ma'alam ri'in muslimin wa huwa fiha fajir laki Allah wa huwa alaihi ghadban barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah untuk merampas harta seorang muslim dan dia berbuat dosa atas sumpahnya itu niscaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Banyak orang-orang yang memberikan sumpah bersumpah dengan dengan dengan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk mengambil dan merebut hak orang lain. Untuk mengambil dan merebut hak orang lain. Nah ini semua merupakan suatu bentuk kezaliman terhadap sesama hamba. Ya, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya ya dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Di dalam riwayat lain dari Abu Umamah Iyas bin Ta'labah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man iqtata'a haqqan mar'in muslimin bi yaminih faqad awjaba Allahu lahun nar وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراب Barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga maka seorang laki-laki berkata kepada beliau, bertanya kepada Rasulullah, meskipun barang itu sepele wahai Rasulullah, meskipun barang itu meskipun cuma sedikit ya Rasulullah, maka Rasul menjawab, walaupun hanya sebatang tangkai kayu. Yaitu walaupun harta yang harta yang direbutnya dari seorang muslim itu dengan sumpahnya adalah sesuatu yang sepele ataupun yang sedikit yang remeh yaitu sebatang tangkai kayu. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya sorga. Nah, ini menunjukkan kepada kita besarnya dan beratnya dosa memberikan sumpah palsu untuk merebut dan merampas hak seorang muslim atau hak manusia. Maka dari itu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menggolongkannya sebagai kabair. Dalam riwayat Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam beliau bersabda, Al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar adalah satu berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua durhaka kepada dua orang tua. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan yang terakhir yang keempat, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Apakah kalian aku ingin aku kabarkan dosa-dosa besar?" Maka para sahabat mengatakan, "Tentu saja wahai Rasulullah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al israku billah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian okokul walidain durhaka kepada orang tua. Ketika itu Nabi bersandar, lalu beliau bangkit dari sandarannya dan berkata, Ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur Ketahuilah termasuk dosa besar adalah kauluzur kauluzur adalah sumpah palsu. Wasyahadatuzur dan persaksian palsu. Jadi termasuk di antara dosa besar adalah sumpah palsu. Ya, sumpah palsu yaitu sumpah yang berisi dusta. Ya untuk merampas hak orang lain atau untuk mencelakakan orang lain ini termasuk salah satu dosa besar di mana ya dosa kita terhadap sesama manusia ya kita telah membaliminya dengan sumpah itu kita telah merampas hartanya kita telah merampas haknya dengan sumpah itu kemudian yang kedua ini merupakan bentuk ya eh, penghinaan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk satu perkara dosa atau satu perbuatan jahat. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggolongkannya sebagai al-kabair. Salah satu dosa besar yaitu sumpah palsu. Dalam riwayat lain dari Imran bin Husain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamin masbura kadziban falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar." Nabi mengatakan barang siapa bersumpah ya dengan sumpah dusta pada saat dia wajib bersumpah silakan silahkan dia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka. Falyawatabawa biwajihi maq'adahu minan nar. Silahkan dia menyungkur di dalam neraka dengan wajahnya. Menyediakan tempat baginya, ya, dia menyungkur di tempat itu di dalam neraka. Ini adalah hukuman dan ukubah terhadap orang-orang yang bersumpah. Sumpah masburah artinya sumpah yang wajib dia berikan. Tapi kadiban, dia dusta di dalam sumpah tersebut. Maka Nabi mengatakan falyatabawa biwajhi maq'adahu minan nar. Silahkan dia uh, siapkan tempat duduknya atau tempatnya dengan wajahnya di dalam api neraka. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis-hadis tersebut dapatlah kita ketahui beratnya dosa memberikan sumpah palsu dan sumpah dusta ikhwan fiddin. Ya, bahwa sumpah yang dusta dan sumpah yang palsu untuk merampas hak seorang muslim adalah satu yang sangat diharamkan dan sangat dilarang. Meskipun sepele. Ya meskipun ya hal yang sepele. Ya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, meskipun ya dia yang dia ambil itu dari saudaranya adalah setangkai kayu, sebatang tangkai kayu. Ya bagaimana pula yang jika dia ya, jika yang dia ambil dari saudaranya itu, yang dia rampas dari saudaranya itu dengan sumpah palsunya itu adalah suatu yang besar. Bahkan mungkin bisa merampas kehidupannya. Jadi sumpah palsu ini dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Ya dan diancam dengan ancaman yang berat yaitu neraka jahanam dan diharamkan atasnya sorga. Ikhwani fiddin, wa iyyakum jami'an. Dikatakan bahwa dia telah menyiapkan tempatnya untuk wajahnya, untuk menyungkur wajahnya di dalam api neraka. Maka dari itu kaum muslimin, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ijtanibu kaulazzur Hindarilah sumpah-sumpah palsu. Hindarilah sumpah-sumpah dusta. Bersumpah ya, tapi dosa isi sumpahnya. Nah, sekarang ini pada masa sekarang ini kita lihat banyak orang yang mengobral ya sumpahnya. Ia mengobral sumpahnya ia memberikan sumpah tapi isinya adalah dosa ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya maka dari itu kita dilarang untuk banyak bersumpah janganlah kita terlalu mengumbar sumpah dalam semua urusan ya janganlah kita bersumpah dalam setiap urusan baik dalam urusan yang sepele maupun urusan yang penting Sesungguhnya hal itu merupakan bentuk pelecehan ya terhadap asma Allah. Bahkan tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah melainkan pada perkara-perkara yang penting saja dan benar. Allah Subhanahu wa taala ya telah berkata di dalam kitabnya, "Wahfadzu aimanakum." Surat Al-Maidah ayat 89 yang artinya dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Berdasarkan ayat ini tidak layak bagi seorang muslim membiasakan lisannya bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam setiap urusan, baik urusan besar maupun urusan kecil. Ya tidak boleh juga bersumpah kecuali untuk perkara-perkara yang memang dibenarkan untuk melakukannya. Ya, nah kita lihat banyak sekarang ini orang-orang yang jatuh ke dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, mulai dari pegawai sampai pedagang. Pegawai yang disumpah dengan sumpah jabatan, ya, tapi sumpahnya palsu, sumpahnya dusta, atau dia tidak melaksanakan isi sumpahnya. Nah ini merupakan ya suatu hal yang ya kita katakan yang sangat ya tercela ya Fiddin, ya yang sangat tercela. Yang melaksanakan isi sumpah merupakan hak muslim atas saudaranya. Ya, ia telah memberikan sumpah, maka janganlah ia melakukan sesuatu yang tel, dia telah bersumpah, ya. Misalnya tidak akan melakukannya. Misalnya seorang pegawai bersumpah untuk tidak korupsi, ternyata ketika dia memegang jabatannya, ya dia dusta ya di dalam sumpahnya itu, terhadap sumpahnya itu. Dia ingkari sumpahnya itu. Dia melakukan korupsi. Dia melakukan khianat dan lain sebagainya. Ya, di samping dia mendapatkan dosa korupsi, ia juga mengoleksi dosa sumpah, ya pelanggaran sumpah, ya, mendustakan sumpahnya sendiri. Ya, nah demikian Ikhwanifiddin. Di dalam hadis disebutkan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami bisa bain, ya tujuh perkara. Di antaranya adalah ibroril muksim. Di antaranya adalah melaksanakan isi sumpah. Ya melaksanakan isi sumpah. Ya, nah demikian. Jadi melaksanakan isi sumpah selama sumpah itu bukanlah maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib untuk Eh, melaksanakannya. Artinya dia wajib untuk me, apa namanya menjaga sumpahnya itu ikhwanifiddin rahimani wa jami'an. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan sumpah sebagai wasilah untuk melariskan barang dagangan. Ya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Afwan. Baik, kita lanjutkan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tujjar humul fujar, At-tujjar humul fujar. Para pedagang itu kebanyakannya orang-orang fajir. Maka ada seorang yang bertanya, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli?" Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berkata, ya benar. Akan tetapi mereka itu para pedagang berbicara dan bohong bicaranya dan bersumpah namun e, dosa sumpahnya dia berbicara bohong bicaranya dan dia bersumpah namun dosa sumpahnya nah ini pedagang yang tidak mengindahkan rambu-rambu syariat ya hingga ia jatuh dalam larangan-larangan di antaranya adalah bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan ya bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengancam dalam hadis yang lain Salah satun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum adabun alim ashmatu zanin wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'alallahu bidu'atahu la yastari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih Rasulullah mengatakan ada tiga golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu orang yang sudah beruban tapi berzina. Ya orang yang sudah beruban lalu berzina. Ya beruban artinya sudah bau tanah tapi dia tidak juga sadar, ya tidak ia tidak juga menyadari bahwasanya ya ia sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala Lalu dia melakukan satu dosa besar, yaitu berzina. Ini Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, jadi eh, adabnya dilipat gandakan. Ya, orang yang sudah beruban tapi berzina. Kemudian orang miskin yang sombong. Ya, sudah miskin, sombong pula. Ya, tidak layak, tidak ada sesuatu yang layak dia sombongkan namun dia menyombongkan diri. Ini adalah satu hal yang sangat tidak wajar dan sangat tercela, yaitu orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini yaitu menjadikan sumpah palsu sebagai wasilah ya untuk memalariskan barang dagangan ya bersumpah palsu ya ini ya dan seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Allah eh, yang menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala eh, sebagai pelaris barang dagangannya. Ya. Dia tidak memberikan eh, tidak dia tidak membeli kecuali dengan sumpah dan dia tidak menjual kecuali dengan sumpah yaitu dengan sumpah palsunya. Jadi tidak selayaknya seorang hamba membiasakan bersumpah di dalam jual belinya dengan tujuan untuk melariskan barang dagangannya apalagi kalau ia berdusta. Karena yang dibikin itu adalah suatu yang sangat tercela. Ikhwani fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya jangan demi Allah. kini saya beli sekian. Padahal tidak. Demi Allah, barang ini saya ambil dari sini. Ternyata tidak. Ya dia menggunakan nama Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris barang dagangannya ya dengan sumpah palsunya Nah ini merupakan ya, satu yang sangat tercela ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, para pelanggan mungkin akan tertarik, mungkin saja mereka tertarik untuk membeli, percaya kepada omongan pedagang itu, ya percaya dengan sumpahnya, tapi ternyata palsu ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi hendaknya ya ini dihindari ya. Jadi kebanyakan para pedagang ya hampir-hampir tidak dapat menahan diri dari bersumpah dengan menyebut nama Allah ya sepanjang waktu, sepanjang ia dagang. Ya dengan mengatakan demi Allah aku hanya mengambil keuntungan sekian. Aku membelinya sekian, modalku sekian, barang ini ditawarkan sekian. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hendaknya mereka menahan diri dan tidak jatuh dalam perkara-perkara seperti ini ikhwan dan para pendengar yang berbahagia. Ya. Jadi eh, ini adalah termasuk salah satu ya dosa besar yang harus kita hindari yaitu bersumpah palsu, memberikan sumpah palsu ikhwan Ya, jadi eh, mungkin saja ya kita katakan hak seseorang bisa ya, terampas, ya diambil oleh orang lain dengan sumpah ini. Mungkin saja bahkan kehidupan orang lain ya bisa teram, terampa eh, kita yang bisa terenggut ya dengan ya sumpah palsu seperti ini. Nah demikian konfidin ya. Dan juga di antara yang dilarang adalah kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu yang ya dilarang ya suatu yang dilarang. Nabi saw melarang kita bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ya, di dalam hadis ya Rasulullah saw mengatakan man halaf bi ghairillah faqad asyrak. Dalam riwayat lain man halaf bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik ya dalam riwayat lain barang yang bersumpah dengan menyebut amanah yaitu selain Allah maka dia bukan dari golongan kami ya dan juga Rasulullah SAW melarang kita untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kita ya seperti dalam hadis Nabi mengatakan innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif falyahlif billah Sesungguhnya Allah melarang kalian dari bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau kalau tidak, hendaknya dia lebih memilih diam. Hendaklah dia diam. Nah, jadi Nabi melarang menyebut nama bapak-bapak kita di dalam sumpah. Nabi mengatakan, La tahlifu bi Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian ikhwanifiddin rahamani wa rahimakumullah jami'an dan pada siapa yang terlanjur bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala karena lupa atau lalai ya maka hendaklah dia membayar kafaratnya yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah ya mengucapkan la ilaha illallah nah ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda من حلف فقال في حلف في حلفه واللات والأز واللات wal uz لا إله إلا الله. la Barang siapa yang berkata di dalam sumpahnya demi Lata dan demi Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kafarat ini hukumnya wajib atas setiap orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan hendaknya seorang yang bersumpah itu berkata jujur di dalam sumpahnya. Tidak dusta. Ya, tidak dusta. Ya, Allah uh, Rasulullah mengatakan ihlifu billah wa barru wasduqu fa innallaha la yuhibbu ayyahlifa bihi. Bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Tunaikanlah sumpahmu dan berkata jujurlah karena sungguhnya Allah suka Inna Allah yuhib ayyahlifa bihi. Allah suka hamba itu bersumpah dengan menyebut namanya. Ya, nah demikian. Jadi, kita diperintahkan untuk jujur di dalam sumpah kita dan kita diperintahkan untuk menjaga sumpah kita ikhwan fillah. Ya, apalagi kita bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah demikian. Ya, sesuatu yang diagungkan, ya, nah, eh, bahkan ya orang yang telah bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka orang yang mendengarnya harus ridho menerima sumpahnya. Ya, wajib bagi orang yang diberi sumpah membenarkan sum, orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan man halafa billah falyasduq wa man hulifa lahu billah falyarda wa man lam yarda billah falaysa minallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Barang siapa bersumpah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia jujur. Fal yasduq. Ya janganlah kita bersumpah untuk satu kebohongan dan kedustaan. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur. Fal yasduq. Dan barang siapa yang diberi sumpah, ya, diberi sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia menerimanya. Barang siapa yang tidak ridha, maka ia ia bukanlah bukanlah ia dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ia dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah kemudian ya perkara yang perlu diperhatikan juga adalah ya kita dilarang bersumpah atas sesuatu yang diharamkan. Kita bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak boleh seorang insan atau seorang muslim bersumpah untuk melakukan suatu yang diharamkan satu dosa satu maksiat atau kejahatan atau kedaliman nah bahkan kalaulah ia terlanjur bersumpah ya maka dia tidak boleh menunaikan sumpahnya itu dan dia harus membayar kafarat sumpah ya membayar kafarat sumpah Ya kafarat sumpah itu seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ya ayat 89. Fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum fahfadhu maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Yang memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada mereka. Memberi pakaian kepada mereka. Memberi, makan, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Atau memerdekakan budak. Memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama tiga hari. Ya, puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Maka jagalah sumpah-sumpahmu. Nah demikian ya. Nah kalau ada seorang yang bersumpah untuk melakukan satu perbuatan yang diharamkan, maka dia tidak boleh melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa fi qati'ati rahimin atau fi ma la yasluh fabirruhu alla yutimma ala dalika. Barang siapa bersumpah untuk memutuskan tali silaturahim atau tentang satu yang tidak baik, ya, satu perkara yang tidak baik dan tidak e, layak, tidak dibenarkan, maka cara menunaikan sumpahnya itu adalah dengan tidak melakukannya. Dengan tidak melakukannya. Ya, nah demikian. Jadi janganlah dia melaksanakan sumpah yang berisi dosa tadi, Ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Ya, dan juga di antara ya perkara yang perlu kita perhatikan di dalam sumpah ini adalah hendaklah kita mengucapkan istisna yaitu ucapan insya Allah dalam sumpah. Ya. Nah demikian. Nah ini faedahnya adalah agar ia tidak termasuk orang yang melanggar sumpah apabila ia tidak mampu melaksanakannya. Nah demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dan juga kalau dia ingin merubah sumpahnya, ya maka perubahan sumpah tersebut merupakan eh, apa namanya eh, dia terhindar darinya, terhindar dari tanda-tanda kemunafikan yaitu orang yang melanggar sumpah. Nah demikian dan juga sebagai bentuk kehati-hatian ya supaya seorang itu tidak jatuh dalam pelanggaran sumpah. Yaitu dia mengucapkan kalimat istisna itu insya Allah di dalam sumpahnya. Nabi saw mengatakan man halafa fastasna insya amadha wa insya ataroka wa iruhanisin. Barang siapa bersumpah lalu mengucapkan insya Allah maka jika ia mau mengerjakannya silakan dan, dan jika ia mau meninggalkannya silakan ia tidak melanggar sumpahnya nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an ya di antara salah satu Eh, perkara yang perlu kita perhatikan di dalam uh, sumpah. Jadi intinya Ikhwanifidin pada hari ini kita membahas salah satu di antara dosa-dosa besar yaitu orang yang eh, do, uh, apa namanya uh, dusta ataupun uh, palsu di dalam sumpahnya yaitu memberikan sumpah palsu, memberikan sumpah yang dusta. Nah, e, demikianlah ya kajian ataupun pembahasan kita pada hari ini ya dosa besar yang ke-25 yaitu al-yaminul ghamus, ya sumpah palsu atau sumpah dusta. Nah, untuk selanjutnya kita bisa berinteraksi melalui tanya jawab. Nah, sekarang jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan al kabair yaitu poin yang ke-25 eh, bersumpah eh, palsu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab Eh, bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 atau di pesan singkat di 081 989 6543. Dan kami sangat mengharapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan uh, pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Untuk kesempatan pertama, kami akan angkat di line telepon di 021 823 6543. Ya, halo. Halo selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan Teguh Uh, dengan Teguh. Di mana? Uh, di Cibubur. Silahkan Pak Teguh. Ya, saya mau nanya tentang ini uh, praktek info praktek dari Abu Muhammad. Uh, mungkin mengenai pertanyaan hal tersebut Bapak bisa menanyakan di layanan off air kami Pak ya di 021 823 3661. Ya kami mohon maaf. Uh, selanjutnya akan kami angkat di saat ya Eh, pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari, dari Ummu Aisyah yang berada di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika seorang ulama atau da'i bersumpah tentang suatu pemahaman agama yang melenceng dari manhaj salaf? Silakan Ustaz. Ya, itu termasuk sumpah yang berisi dosa ya ya karena dia bersumpah untuk sesuatu yang layas loh sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi man halafa fi qati'ati rahimin au fi ma layas loh ya fibir fabirruhu alla ya, yutimma ala dzalika barang siapa yang bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau sesuatu yang tidak pantas ya maka tebusannya adalah dia tidak melaksanakan sumpahnya itu ya dia tidak boleh melaksanakan sumpahnya itu dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan man halafa ala yaminin qati'atan aw ma'siyatan fahanatha fahanatha fadzalika kafarah. Barang siapa yang bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau untuk suatu perbuatan maksiat ya untuk suatu perbuatan maksiat ya maka eh, lalu ia batalkan maka itu adalah kafarahnya. Kafarahnya adalah tidak melakukannya. Jadi ya, bila dia bersumpah untuk sesuatu yang tidak benar atau bahkan menyimpang, sesat, ya satu yang bertentangan dengan manhaj salaf atau akidah salaf atau uh, apa namanya ajaran Islam, satu perkara yang uh, apa namanya kita katakan kebaikan ya maka jangan dia lakukan sumpahnya itu ya hendaklah dia langgar sumpahnya itu nah demikian dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ya dalam eh, dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 224 wala taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah ya dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui Ikhwanifiddin. Ya, nah demikian. Uh, Demikian juga uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya idza halafta ala yaminin faraita ghairaha khairan minha fa'til ladhi huwa khair wa kafir an yaminik jika engkau bersumpah dengan sumpah lalu engkau melihat perkara yang lebih baik darinya maka pilihlah yang terbaik dan bayarlah kafarah sumpahmu bayarlah kafarah sumpahmu. Nah demikian. Ya jadi e, ini merupakan e, kita katakan peringatan kepada kita bahwa sumpah yang berisi kejahatan, maksiat, dosa, pelanggaran, ya dia bersumpah ya untuk satu yang menyimpang dari kebenaran, yang tidak benar, bahkan berisi kesesatan dan dosa. Kafarahnya adalah dia tidak melaksanakan apa yang dia sumpahkan itu. Artinya dia langgar itu dia lakukan kebalikannya ya misalnya dia bersumpah untuk mencuri ya dia jangan mencuri ya yang terbaik dia melakukan kebalikannya yaitu dia bersedekah nah barang saya bersumpah untuk sesuatu yang menyimpang dari manhaj salaf ya, ya diingatkan kepadanya dan dia sadar dia apa namanya dia menyadari kesalahannya jangan dia lakukan sumpahnya itu dan dia datangkan dia dia lakukan sesuatu yang berkebalikan darinya yaitu dia ikuti manhaj ini ya dia ikuti manhaj ini, dia akui kebenarannya dan dia istiqomah dan dia pegang di atasnya. Nah, berpegang di atasnya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Ya, nah, Terima kasih jazakallahu Rohel atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya eh, kami akan coba kembali di line telepon di 021 823 6543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa uh, di mana, eh, Pak? Dengan Andri di Jakarta. Silakan Pak Andri. Iya. Ya saya mau nanya tadi Pak Ustad uh, eh, bilang ada tiga dosa. Yang pertama apa ber, yang omolis yang sudah beruban, terus melakukan zina, yang banyak lupa, yang ketiga eh, yang sumpah palsu. Saya mau nanya tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya uh, kalau yang sumpah menggunakan nama Rasulullah, nama Quran itu gimana dalam dalam Islam? Baik, itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama yaitu hadis yang uh, kita bacakan tadi ya. Uh, ada tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa dan bagi mereka adab yang pedih. Tadi kita sebutkan yang pertama, Nabi menyebutkan yang pertama adalah asmatu zanin, orang tua yang beruban tapi berzina. Yang kedua ailun mustakbir. Yang kedua tadi adalah ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Ya miskin, ya tidak punya apa-apa, tapi dia menyombongkan dirinya. Ya kita katakan kalau orang kaya sombong, yaitu kita masih masuk akal dan masih bisa diterima. Ya artinya masih bisa diterima akal sehat ya wajar dia sombong karena dia memiliki sesuatu seperti korun yang menyombongkan dirinya dan dia mengatakan innama tuh ala ilmin indi sungguhnya kekayaan ini aku peroleh dengan ilmu yang aku miliki ya nah demikian ya orang kaya ya kita katakan wajar dia sombong karena karena kekayaannya dia lupa diri kan begitu ya. tapi kalau orang miskin lalu menyombongkan dirinya ini nah ini yang tidak eh, dapat diterima oleh akal sehat dan uh, kita katakan uh, ini satu yang ya, yang sangat uh, kita katakan sangat uh, tercela ya kita katakan tercela karena tidak ada satu perkara pun atau tidak ada suatu yang yang patut dan layak dia sombongkan lalu dia menyombongkan dirinya nah ini termasuk ya kita katakan kejahilan dan kepandiran seseorang nah jadi yang kedua tadi adalah Eh, seorang miskin yang menyombongkan diri, orang miskin yang menyombongkan dirinya. Nah, yang ketiga tadi yaitu orang yang bersumpah palsu di dalam jual belinya, membeli dengan sumpah palsu, menjual juga dengan sumpah palsu, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris barang dagangannya. Ya dalam eh, dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah mengatakan ya eh, uh, ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat bagi mereka adab yang pedih ya uh, dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih ya nah Nabi mengatakan itu sebanyak tiga kali lalu Abu Dhar bertanya khabu khasiru ya Rasulullah manhum sungguh merugi sungguh celaka mereka ya Rasulullah siapa mereka maka Rasulullah mengatakan al musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halifil kadib. Mereka tiga orang itu adalah satu orang musbil yaitu yang memanjangkan ya eh, kainnya ataupun celananya di bawah mata kaki. Ya, kemudian yang kedua al-mannan yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, yang mengungkit-ungkit pemberiannya untuk menyakiti hati orang yang diberi. Yang ketiga adalah al-mumfik sil'atahu bil halifil kadib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, nah demikian ya. Jadi yang kedua tadi ya orang miskin yang uh, sombong. Allah a'lam. Ya, pertanyaan yang kedua Ustaz mengenai sumpah atas nama selain Allah, misalkan dengan eh, demi Rasulullah atau oh, ya? lainnya. Ya, itu tidak dibenarkan ya kita tidak boleh bersumpah ya kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya ya bersumpah dengan makhluk tidak dibenarkan walaupun Nabi sallallahu Alaihi Wasallam walaupun malaikat-malaikat yang didekatkan dan walaupun uh, uh, rasul-rasul yang diutus ya dan orang-orang yang soleh kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk Khonifuddin ya, ya baik. ya baik uh, Syukran jazil khair Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh Ustaz, bagaimana dengan fenomena sumpah yang sering kita di uh, sering kita lihat di media-media dengan cara menaruh Al-Qur'an di atas kepalanya. Apakah memang hal tersebut disyariatkan Ustaz? Silakan. Ya, sebenarnya uh, tidak tidak ada tuntunan seperti itu di dalam sumpah ya dan sebenarnya tidak perlu karena mushaf juga tidak bisa dijadikan sebagai alat sumpah. Ya, ya seorang ini bersumpah itu ya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jadi tidak perlu bawa-bawa mushaf seperti yang diperagakan ataupun ditunjukkan oleh orang-orang sekarang ini ya pakai mushaf, kemudian pakai sumpah pocong, gitu, dipocong dia, kemudian disumpah. Nah ini adalah hal-hal yang ya kita kan tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam seperti ini. Ya tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ya Rasulullah, para tabiin dan para aimatuddin. Jadi ya, ini adalah hal yang diada-adakan, mengada-ngada. Ya, dan juga itu termasuk ya untuk apa fungsinya mushaf? Mushaf itu untuk dibaca. Ya bukan dijadikan sebagai alat sumpah Nah demikian ya. Nah, taib. Jadi tidak dibenarkan itu di dalam syariat Islam. Demikian juga yang namanya sumpah pocong atau sumpah apapun namanya yang ya kita katakan tidak ada ketentu, uh, tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi apabila orang seorang itu bersumpah, maka dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, jujur dia di dalam sumpahnya, kemudian dia ucapkan kalimat istisna yaitu insya Allah kemudian dia e, melaksanakan isi sumpahnya. Nah, melaksanakan isi isi sumpahnya. Nah, itulah dia e, kita katakan eh, adab-adab dan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan di dalam sumpah dan di, dia jauhi. Janganlah dia bersumpah ya dengan sumpah yang palsu dan sumpah yang untuk sesuatu yang diharamkan. Nah, demikian. Nah, jadi e, tidak ada ketentuannya dia harus pegang mushaf atau mushaf di atas kepalanya atau dipocong dia ya atau ditanam dia ya jadi tidak ada uh, ketentuannya di dalam syariat Islam khonifuddin azan Allah wa iyyakum jami'an Allahu a'lam bissawab Ya, terima kasih atas jawabannya dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Umu Nisa yang berada di Ciledug ya silakan Umu Nisa. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, di dalam sumpah berjual beli tadi Ustadz uh, eh, kalau apa kita membicarakan sama kliennya yang akan membeli harga sesungguhnya uh, bolehkah satu barang itu kita eh, harga uh, yang kita beli tapi setelah kita mau menjual itu kita hitung dengan tenaga dengan waktu dengan servis tasnya kemudian ya Eh, setelah masuk itu semua uh, harga itu yang kita uh, kasih tahu kepada pembeli itu apakah termasuk uh, apa berbohong atau mendustakan gitu dari harga asli kita beli terus mm-hmm. kita tambahkan dengan servis casnya dengan eh segala macam di operasional itu ya maksudnya ya? operasionalnya betul ya ya itu aja ibu ya ya, ya. Hmm. assalamualaikum waalaikumsalam Assalamualaikum wabarakatuh. Silakan, ya, silakan Ustaz. Ya, ini juga termasuk satu hal yang uh, kita katakan pelik juga ya. Ya, ini uh, tergantung pemahaman uh, dari orang yang kita ajak bicara. Ya, huruf yang berlaku maksudnya di sini ya. Apabila seorang mengatakan ini barang ini saya beli sekian, ini harga barang ini sekian. Jadi pengertian yang dia tangkap adalah pemahaman yang ditangkap adalah harganya bukan termasuk operasionalnya, tetek bengeknya dan lain sebagainya. Ya. Nah demikian. Jadi ya kadang-kadang keselio lidah kita, lisan kita itu tergelincir hingga jatuh kepada hal yang menjadi bumbu-bumbu dusta, ikhwanifiddin. Maka dari itu tadi sudah kita sebutkan bahwa ya janganlah seorang itu banyak melakukan sumpah. Ya janganlah dia banyak melakukan sumpah. Ya, artinya tidak bersumpah dalam semua urusan itu lebih selamat. Ya, janganlah bersumpah dalam setiap urusan. Ini kadang-kadang kita ya karena ingin ya apa namanya kata-kata kita itu dipercaya ya karena ingin ya apa namanya orang itu mempercayai uh, omongan kita maka kita pun kadang-kadang mengobrol sumpah baik dalam urusan yang sepele maupun urusan yang penting dalam semua urusan nah demikian ini adalah satu hal yang tidak bagus ikhwanifiddin ya tidak uh, tidak uh, tidak terpuji ya nah demikian jadi ya hendaknya seorang muslim tidak membiasakan lisannya bersumpah ya dalam eh, apa namanya dalam setiap urusan nah demikian ya jadi ya, ya, batasilah ya batasilah diri dari banyak bersumpah nah apalagi kalau ketika dia bersumpah itu ya kadang-kadang yang kita perhatikan orang yang bersumpah itu dia mengulang-ulang sumpahnya ya ya entah berapa kali dia disebut, dia sebutkan wallahi wallahi wallahi nah demikian nah ini juga tidak ya tidak benar ikhwan fillah ini juga dilarang janganlah kita mengulang-ulang sumpah ya maksudnya tidak memperbanyaknya ya nah demikian e, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza stalajja ahadukum fil yamin ya fa asama athama fa innahu athimun lahu indallah ya minal kafaratil lati umira biha. Apabila seorang dari kamu mengulang-ulang sumpahnya, maka dia berdosa di, eh, di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada kafarat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Eh, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita ya termasuk di antara mengulang-ulang itu yaitu dia terus tetap berani mengerjakan suatu perkara padahal dia telah uh, telah jelas kesalahannya. Ya, nah demikian. Atau dia ya mengulang-ulang sumpahnya itu, memperbanyak sumpahnya itu untuk satu urusan. Ya, nah demikian. Ya, jadi ini hendaknya dihindari ya. Tadi ibu yang bertanya, kadang-kadang sebagaimana yang kita sebutkan lidah kita keselio ya, lidah kita terpleset, kita mengucapkan sumpah untuk satu perkara yang ya ternyata dusta. Nah demikian. Ya jadi lebih bagus kita menahan diri dari sumpah. Ya jadi eh, di dalam masalah ini menyebutkan harga barang. Ya kadang-kadang ya pembeli itu atau pelanggan kita itu memahami dari kita harga yang kita beli itu ya harganya begitu. Ya tidak termasuk di situ tetek bengek yang dia juga nggak tahu dia juga nggak tahu. Nah demikian. Kalau kita sebutkan begitu saja secara umum, maka yang dia tangkap adalah harganya. Harga barang itu bukan harga-harga yang eh, apa namanya operasional dan lain sebagainya itu. Nah demikian. Allahu alam bisawab. Jadi ya yang dibutuhkan di sini adalah eh, kejujuran, ya dan apa namanya ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan para pedagang ya Ya, tadi sudah kita sebutkan hasab dan Nabi at-tujar humul fujar. Nah, ini adalah peringatan dan nasihat yang sangat berharga bagi para pedagang. Ya, Nabi mengatakan para pedagang itu kebanyakannya orang-orang fajir. Ya, yaitu Nabi mengatakan ya itu itu disebabkan para pedagang itu berbicara dan bohong bicaranya. Mereka bersumpah ah dosa sumpahnya ya nah demikian jadi pedagang itu banyak tidak mengindahkan rambu-rambu syariat hingga ia jatuh dalam larangan-larangan ya maka Allah memuji ya Rasulullah memuji ya para pedagang yang jujur lagi bertakwa ya jadilah pedagang yang jujur lagi bertakwa nah demikian Nabi mengatakan at-tajirus amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. Nah demikian, itu bagi pedagang yang jujur. Ya, Nabi mengatakan mereka akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. Namun faqalilun mahum, sangat sedikit pedagang yang seperti ini. Ya, kebanyakan pedagang itu kata Nabi humul fujar. Ya, adalah orang-orang yang fajir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk pedagang yang sedikit itu yang jujur di dalam perdagangan kita. Ya, nah demikian. Nasallallahu alafiyah. Nah, tapi sekarang jazakallah atas uh, jawaban yang sangat bermanfaat sekali Ustaz. Dan selanjutnya uh, ada pertanyaan di pesan singkat Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita berjanji atau bersumpah untuk melaksanakan sesuatu di eh, esok hari atau di kemudian hari, namun e, karena sesuatu hal kedaulatan Allah Ta'ala, e, sumpah yang telah diucapkan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena ada e, alasan yang cukup kuat. Nah, bagaimana e, jika kita melanggar sumpah tadi? Apakah ada kafarahnya Ustaz? Silahkan. Ya, dia apabila dia melanggar sumpahnya, ya ia tidak ia tidak melaksanakan sumpahnya, isi sumpahnya, maka ada kafarahnya. Tadi sudah kita sebutkan kafarah sumpah, ya, yang disebutkan ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya surat Al-Maidah ya ayat 89 yang pertama kafaratuhu it'amu asyarati masakin memberikan makan 10 orang fakir miskin ya dari makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita kemudian memberi pak atau ya memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan budak nah ini bagi yang punya duit ya memberikan makan memberikan pakaian atau membebaskan budak bagi yang nggak punya duit ya puasa tiga hari dan tidak disyaratkan harus berturut-turut wallahu alam bisawab. Maka dari itu Allah perintahkan kita ihfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kamu dan ya janganlah ya banyak-banyak bersumpah. Nah, nah kalau bersumpah jangan lupa ucapkan kalimat istisna insya Allah. Nah demikian. Ya, nanti Sekolah Her. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021 6543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu radio monitornya. Iya. iya. Salam. tolong. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Aziz, terima kasih. Silakan. Pak Ustaz, kalau sebutin dosa yang ke-19 dan yang ke-20. Itu saja. Ya, terus apa bedanya dosa yang ke-25 sama yang ke-17 ini? Yang ke-17. 17 dan 25 ya? Iya, apa Ya, tadi yang tanyakan 19 dan 20. 20. Iya. Oke, itu aja ya. Iya, ya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Yang mana tadi? E, tadi yang pertama ditanyakan e, disebutkan kembali e, poin dosa besar yang ke-19 dan 20. 19 dan 20. 20. Iya, yang betul. 19 adalah e, minum kamar. Yang ke-20 adalah judi. Ya, ya, dosa besar yang ke-19 itu kita yang kemarin kita bahas adalah tentang dosa minum khamar. Yang ke-20, dosa besar yang ke-20 adalah al-qimar, yaitu berjudi. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi? Yang yang kedua tadi itu apa bedanya uh, poin dosa besar yang ke-17 dan yang sekarang kita bahas itu poin ke-25 ini? Nah, mungkin yang ke-18 mungkin ya. Iya, yang mungkin sumpah palsu itu, itu saja. Ya. Sumpah. Ya, sum, uh, yang ke-17 kiber, dosa besar yaitu kiber sombong. Yang ke-18 syahadatuz zur, persaksian palsu. Ah, iya betul, Ustaz. Ini nah, pertanyaan juga memberikan persaksian palsu. Persaksian palsu beda dengan sumpah palsu. Nah, orang yang memberikan persaksian palsu mungkin dia tidak bersumpah, tapi dia memberikan persaksian itu. Ya. Memberikan persaksian palsu itu. Nah, orang yang bersumpah palsu dia tidak harus bersaksi. Ya, dia tidak harus dalam kondisi bersaksi, Sumpah palsu ini bisa di mana saja, bisa di pasar, ya, bisa di rumah, bisa di masjid dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sumpah palsu ini juga bisa ya dilakukan di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di samping atau di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat mimbar Rasulullah atau di masjid misalnya Ya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ia berkata Rasulullah bersabda man halafa bi yaminin athimatin inda inda mimbari hadza falyatabawa maq'adahu minan nar walau ala siwakin ahdar Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di dekat mimbarku ini silakan ia menyiapkan tempat duduknya dalam neraka meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah Nah dalam riwayat lain Nabi mengatakan la yahlif la yahlif inda hadzal mimbar abdun wala amatun ala yaminin athimatin walau ala siwakin ala siwakin ratbin illa wajabat lahun tidaklah seorang laki-laki atau wanita bersumpah ya di dekat mimbar ini yaitu mimbar beliau dengan sumpah yang berisi dosa meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah kecuali wajib baginya masuk neraka nah demikian wajib baginya masuk neraka Nah, demikian. Jadi eh, itu eh, adalah persaksian. Nah, ini adalah sumpah. Nah, demikian. Jadi dua-duanya termasuk dosa besar. Dan apabila dia gabungkan dua-duanya, dia bersaksi lalu bersumpah, nah dia koleksi dua dosa besar sekaligus. Nah, apabila sumpahnya ternyata palsu, persaksiannya itu palsu, ya dan dia menyebut nama Allah coba lihat berlipat-lipat dosa besar yang dikoleksinya. Dia memberikan sumpah palsu mendolimi eh, saudaranya, ya dia ambil hak saudaranya dengan sumpah palsunya dengan persaksian palsunya ya kemudian dia meremehkan dan melecehkan nama Allah Subhanahu wa tidak menghormati asma Allah tidak mengagungkan nama Allah wa makarullah qadri jadi sungguh berat ya dosa persaksian palsu maupun sumpah palsu ini nah demikian Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an baik Iya baik, e, terima kasih banyak atas jawabannya dan eh, jawaban tadi merupakan jawaban yang e, pertanyaan senada pula ya di pesan singkat di antaranya dari Abu Latif di Jakarta dan penanya yang lainnya. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir tadi di kesempatan pagi ini dikarenakan waktunya yang e, sebentar lagi habis. Itu ada pertanyaan dari Ahmad Mualim di Bone Sulawesi Selatan. Ya ustadz bolehkah bersumpah uh, yang bunyinya seperti ini? Jika saya memang salah, Allah akan mencabut nyawa nyawa saya besok. Bagaimana Ustaz dengan perkataan seperti ini? Ya, dia diawali ya dengan sumpah. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah gitu. Demi Allah, jika saya salah gitu misalnya ya Ya, maka mungkin, maksudnya seperti itu saja. Ya. Uh, eh, mungkin maksudnya seperti itu ya, nah demikian. Ya, uh, kalau dia uh, dusta ya, bohong di dalam sumpahnya itu, tidak jujur di dalam sumpahnya itu, dia akan terkena isi sumpahnya itu. Nah demikian Ikhwan Fiddin. Azani Allahu wa jami'an. Ya. Nah, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, Ya Nabi mengatakan man halafa ala yaminin masburatin kadziban falyatabawa bi abwabi wajhi maq'adahu minan nar. berarti siapa bersumpah dengan sumpah dusta ya, ya, ya yang mana dia diharuskan untuk bersumpah maka ia telah menyiapkan tempat bagi wajahnya di dalam api neraka. Jadi tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk berdusta. Nah, kalau dia dusta, ya dia bisa tertimpa apa yang dia katakan di dalam sumpahnya itu ya dia bisa tertimpa apa yang dia katakan di dalam sumpahnya itu. Dan kalau ya ternyata dia sadar dia salah dan dia menyesal, ya dia salah dan dia menyesal, maka hendaklah ya dia apa namanya dia batalkan sumpahnya itu ya dengan kafaroh ya kemudian dia datangkan sesuatu yang lebih ya ia lakukan sesuatu yang lebih baik nah demikian nabi mengatakan man halafa ala yaminin itu ya atqalillahi minha falyati taqwa barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah kemudian ia melihat suatu perkara yang lebih mendekati ketakwaan kepada Allah daripada sumpahnya itu hendaklah ia memilih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala nah demikian demikian juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya man idza idza halafta ala yamin faraaita ghaira khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kafir an yaminik. Jika engkau bersumpah dengan sebuah sumpah, lalu engkau menyesal, wah kayaknya enggak itu maksudku. Ya, bukan seperti itu. Dia khawatir atas dirinya, tertimpa sumpahnya, ya. Karena kadang-kadang seorang tidak yakin dirinya di atas kejujuran. Ya, nah demikian, ya. Dan dia lihat yang lain itu lebih baik daripada sumpahnya itu. Ya, dan kau melihat perkara yang lebih baik daripada sumpah itu, maka pilihlah yang terbaik bayarlah kafarah dari sumpahmu itu. Nah demikian ikhwan fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, baik. Nah, sekarang jazakallahu khair dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin ada eh, kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz. Eh, baik para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini kita telah membicarakan Al-Kabir al khamisatul Isrun Eh, dosa besar yang ke-25 yaitu al-yaminul ghamus ya eh, dosa besar yaitu sumpah palsu Ya, nah ini adalah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam atas pelakunya dengan ancaman yang berat di dunia dan di akhirat. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan bagian baginya sedikit pun di akhirat, tidak mengajaknya bicara, tidak melihat kepadanya pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dari dosa dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Demikian juga dalam hadis Nabi, ya eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Apabila dia mati bertemu dengan Allah dengan membawa sumpah palsu itu, maka dia mati dalam keadaan bertemu dengan Allah, Allah marah kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, yaitu dia bersumpah dengan sebuah sumpah palsu untuk mengambil hak seorang muslim, ya untuk mengambil hak seorang muslim ya secara zalim maka Allah Subhanahu wa taala akan ya, marah kepadanya dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah kepadanya maka dari itu hendaknya kita yang pertama membatasi diri dari ya banyak bersumpah janganlah kita mengumbar sumpah yang kedua ya hendaklah kita bersumpah itu dengan menyebut nama Allah bukan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga hendaklah kita jujur di dalam sumpah kita. Ya, jujur dan adil di dalam sumpah kita. Jangan bersumpah yang berisi dosa, ya, kedustaan, ya, kefajiran, ya, seperti dosa untuk memutus uh, seperti sumpah untuk memutus tali, silat, tali silaturahim dan seterusnya. Nah, kemudian ya, hendaklah kita uh, melaksanakan isi sumpah yang jujur tersebut. Nah demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya mudah-mudahan uh, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang uh, muttaqin yang bertakwa yang senantiasa eh, memelihara sumpah-sumpahnya. Wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kamu wahai kaum muslimin. Demikianlah uh, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luka lihada wa astaghfirullahi walakum wa muslimin innahu huwal ghafur rahim.